Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Sallallahu Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin al asad kiram ikhwah billah saudara-saudariku yang kucintai cahaya hati sangat bersyukur Arifin bahagia sekali menjadi MC dalam dakwah cahaya hati ini karena duduk bersama guru-guru bersama ikhwah penggemar masjid pencinta tahajud ya Ustadz Jan Rapik akan menasihati kita dengan tema indikasi orang-orang beruntung. Siapa mereka yang beruntung? Sebelumnya bersama Ustadz Jainil Haq, imam dan muazin Masjid Az-Zikra. Suara beliau sangat indah. Kita kaji surah Yasin, surah ayat yang keberapa ini? Surah yang keberapa? 36 ayat 12. Silahkan buka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم Kamilah yang menghidupkan yang mati Kamilah yang mencatat setiap perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia Dan pengaruh baik atau buruk dari perbuatan itu sepeninggalnya Semuanya itu kami catat dengan teliti pada buku catatan amal yang mudah dibaca oleh pelakunya kelak di akhirat Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu akbar walillahil hamd. Nasihati kami Ustaz Jan Rafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه أجمعين أما بعد فضيلة Fadilatul Muhtaramin segenap hadirin hadirat rahmatullah terkhusus teristimewa keluarga kaum muslimin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hari ini subuh ini kita berkumpul dalam rangka ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala Hati-hati umur kita terbatas. Ketika Rasulullah ditanya mengenai umur kita, beliau jawab dengan satu jawaban yang sangat luar biasa akuratnya. Persis sama dengan penelitian orang-orang modern. Beliau menjawab bayna sittin wa sab'in. Usia umatku rata-rata sekitar 60 70. Hati-hati kalau boleh saya ibaratkan usia manusia perjalanan manusia mirip seperti kereta api kereta api dari kota jurusan ke Bogor nggak langsung dari kota loncat anda ke Bogor tapi ada stasiun-stasiunnya dari kota itu kereta jalan stasiun pertama stasiun Jayakarta Mangga Besar, Sawo Besar, Juanda, Gambir, Gondang Dia, Cikini, Manggarai. ya kan urut-urut aja begitu. Apa Manggarai selesai? Belum. Tugasnya belum selesai itu hidup kereta. Manggarai lanjut tempat Cawang, Duren Kalibata, Pasar Minggu Baru, Pasar Minggu. Kira-kira begitu. Pelanggan. Dari Pasar Minggu lanjut Tanjung Barat, Lenteng Agung, UP, UI, Pondok Cina, Depok Baru. Depok Lama, Citayam, Gede, Cilebut, Bogor. Selesai. Persoalannya bayi masih ada di kota kalau kereta remaja udah nyampe ke Jayakarta saya sama Muropi kita Arifin Anggarai. <laughs> lewat dikit kali hati-hati yang udah nyampe Cilebut satu lagi Bogor saudara mohon maaf Kiai naik dari kota naik dari kota nyampe nya ke Bogor maling naik dari kota nyampe nya ke Bogor yang serius nyampe ke Bogor yang main-main nyampe ke Bogor kalau sudah masuk kereta hati-hati Orang yang duduk nyampainya ke Bogor, yang diri nyampe ke Bogor, yang ngantuk nyampe ke Bogor, yang melek nyampe ke Bogor. Laki-lakinya nyampe ke Bogor, perempuan nyampe ke Bogor. Begitu juga tua muda. Apa artinya? Hidup mau lagu apa juga, ujung-ujungnya mati. Hati-hati. Dan mati tidak mengenal usia. Makanya kita nggak boleh nanya kepada orang tua tentang mati ada gonggong lewat kita tanya kong udah tua banget kapan matinya malah durhaka ini urusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat Mu'tabar yang ditulis oleh uh, eh, Tabarani Imam Tabarani menerima riwayat ini dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu suatu ketika Nabi pernah menyebut siapa umat-umat yang beruntung ketika mereka mengarungi usia sama kita punya waktu Ustaz Arifin punya waktu 24 jam sehari semalam kita punya waktu 24 jam orang mulia dikasih waktu 24 jam orang-orang yang hina pun dikasih 24 jam sama yang hafal Quran 24 jam punya waktu kita yang kulhu aja kender juga 24 jam <laughs> Allahu Akbar tetapi kok banyak orang yang sukses di 24 jam tapi juga banyak orang gagal di 24 jam ada apa ini urusan baginda Rasul menyebutkan dengan diksi kata yang sangat luar biasa. Beliau menyebutkan tuba liman malaka lisanahu. Beruntunglah manusia yang pandai menjaga lisannya. Wa wasi'ahu baitahu. Dia mampu meluaskan rumahnya. Hmm. Wa baka ala khati'atihi. Dia pandai menangisi dosa-dosanya. Allahu akbar. Allah karim. Ini tip yang sangat luar biasa yang belum pernah keluar dan tidak akan keluar dari pribadi orang yang memang tidak melaksanakan. Baginda Rasul awal yang melakukan hal ini. Man malaka lisanahu, jaga lisannya. Saudara, ini lisan jaga. Ngomong gampang. Ngomong gampang. Katakan tidak pada korupsi. Gampang itu. Gampang benar. Hati-hati saudara maka Islam mengajarkan sungguh pun istri manggil suami tidak harus pakai pak, ayah, abi, nggak harus Nabi nggak ngajarin itu. Itu budaya kita. Panggil pak, panggil ayah. Rasulullah yang ngajarin melekat dalam uh, status seorang istri hormati suaminya, hargai suaminya. Manggil suami namanya juga boleh. Ini suami namanya Agus. Panggil begini, Gus, sini, boleh. Halal, enggak dosa. Cuman ingat, dia punya anak ntar kalau anaknya denger ikut-ikut dia gus sono gus siapa ngajarin sana mulia itu para para wali wali sebelum kita dulu para aulia sebelum kita ngajari nyebut nama nabi sebut gelarnya khususnya di luar sholat dalam sholat istilah. silakan sesuai dengan ilmu. ada yang mau pakai ada yang tadi luar sholat tidak ada istilah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu Sayyidina bukan syar'i tapi ini ada, ada cuma ada ada bisa seperti kita menyebut orang dengan kehormatan kesantunan kesantunan saudara maaf lisan jaga jangan gampang kita ngomong apalagi urusan agama aliran tumbuh bagai jambu di musim hujan kenapa banyak orang tidak tanggung jawab ketika bicara agama wajib referensional makanya majlis Azikra Quran selalu disanding Hadis jangan dilupakan. Quran saja hadis tidak ikut sertakan, juga rasanya kita keliru. Hadis saja, Quran tidak, juga rasanya kurang benar. Saudara, itu pertama. Yang kedua, kalau kebencian orang beruntung, Nabi kasih tip luar biasa. Wa wasi'ahu baitahu. Luaskan kalian punya rumah. Tentu luas rumah bukan sekadar ukurannya, tapi orang yang punya bagaimana? Rumahnya luas, ruang tamunya cool, mantap, cakep, interior lengkap nyaman kita masuk tapi kalau ada tamu pakai diukur-ukur ya orang susah rumahnya <laughs> kakinya juber sandalnya jubit merah sama hijau ya ini orang susah bang jangan masuk sini aja ini orang kayak begini boleh rumahnya gede tapi dia bukan orang beruntung sebab dia tidak hormati tamunya dia tidak luaskan rumah mohon maaf saudara kalau tamu lagi makan di rumah kita Jangan sekali-kali kita bicara harga beras. Kamu <laughs> lagi makan. Tiba-tiba kita ngomong, beras di sini mahal. Mana nyarinya susah. Ditamu kira-kira enak apa gak makan? Itu tuan rumah bukan orang hatinya luas. Lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Kita berislam jangan bicara perbedaan. Semua orang kita mungkin beda kepala boleh sama hitam otak boleh sama-sama dua on tiga on kali tapi pendapatnya bisa lain-lain Islam sangat mentolerir keragaman Amas, awas bukan perbedaan keragaman hati-hati saudara cari persamaan jangan cari perbedaan Bab kalau cari perbedaan kacau terus yang sebelah tarawih dua tiga sebelah tarawih sebelas ilmu kagak gede amat mana pakai nunjuk nunjuk lagi apa tuh tarawih tiga rakaat itu bid'ah sesat neraka yang sebelah yang 23 panas lu sesat raweh sebelah rekat itu sesat neraka sampingnya pu yang bilang untung gua gak sembahyang terawih gimana urusannya korban ini korban dari orang yang debat agama tanpa ilmu jangan pernah bicara perbedaan cari bersama di azikro dikembangkan untuk mencari persambungan perbedaan Hati-hati sudah. Orang beruntung orang yang luas hatinya. Subhanallah Nabi mengatakan tabassum, senyum aja sedekah. Orang senyum tanda hatinya luas. Tapi kalau orang manyun aja, tanda hatinya kurang luas. Nah. Ada jenis istri yang senyum hanya tanggal awal-awal bulan 20 <laughs> ke sono, udah jarang senyum. Hatinya mulai sempit. Makanya Islam ngajarin, laki-laki pemimpin jangan bermewah-mewah dia nggak boleh pakai emas emas hak perempuan tapi hati saudara bab sekarang ini ya orang luas hati makin dibutuhkan. Negara ini gampang banget kesenggol sedikit tawuran, ya kesinggung sedikit main bakar-bakaran. Ini bukan saja bagi rakyat rakyat grassroots orang-orang awam, orang-orang awam, hampir ke atas pun demikian. Tapi giliran akidah dia acak-acak orang. Rasa-rasanya susah untuk untuk untuk kita pembelaan kita susah. Padahal itu kita saat itu kita harus marah. Ketika istri sudah tidak lagi salat, sudah mulai menyimpang, anak-anak sudah mulai jauh dari urusan-urusan Allah dan Rasul. Marah saat itu adalah kewajiban kita sebagai seorang imam. Saudara, yang terakhir ketika siapa itu orang yang beruntung? Nabi katakan simpel sekali. Wa baka ala khati'atihi. Dia siap menangisi dosa-dosa. Allah terima Kalau ada orang lidahnya terjaga, hatinya luas, Lalu dia gampang nangis karena dosa. Ini orang hebat. Hanya urusan nangis nggak sembarang orang bisa. Saudara, terutama nangis sendirian, jarang orang bisa. Ada juga orang sholat sampai nangis, nangis rukuknya, sujudnya lama. Ketika kita uh, heran, kita sampaikan kok oh, lama banget sujudnya, ambil segan nangis, khusyuk benar, saya belum bisa kayak begitu kok. Apa jawabannya? bukan khusyuk Ustaz banyak hutang <laughs> itu lain lagi nangisnya biasanya saudara orang yang beku bener susah nangisnya berangkatlah ke Masjidil Haram biasanya kalau orang haji umroh gampang nangisnya Bab kalau kita nangis di Masjidil Haram tidak ada orang usil jangankan yang yang yang baru pertama kali melihat Ka'bah Ustadz yang sudah berkali-kali membimbing saja terkadang sudah berkaca-kaca matanya kalau sudah sampai ke baitul. Kenapa? Terbayang slide dosa kita satu persatu. Allahu Akbar. Gak ada kita yang sembuh. Mulai berkaca-kaca. Tapi kalau orang keras hati Yesus kadang-kadang malah nanya kak buah mana kak buah? Kak buah mana kak buah? Kita tunjukin no di tengah kak Dia Diurangkat ke Ka'bah. Lu bukan nangis, bukannya nangis, malah Ka'bah dielus-elus. La ilaha Mahal amat ini. amat ini ya. Umpama ini ya. Umpama ada orang kayak begitu. Keras benar dia punya Saudara, Nabi itu saya mengatakan tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah. Tobatlah kalian kepada Allah. Aku Rasulullah masuk. Tobat kepada Allah sehari semalam bisa seratus kali. Allahu Akbar. Ini tanda beliau orang paling cair matanya. Sahabat-sahabat Nabi itu cair matanya. Bahkan sahabat fadilah orang menangis karena menyesali dosa, begitu menetes air matanya, itu sanggup memadamkan api jahanam. Allahu Akbar walillahil hamd. Sayang Ustaz terbatas waktu, tapi poin yang terakhir tadi mengingatkan Arifin, ada empat mata yang tidak akan melihat neraka jahanam. Pertama mata mujahid, para mujahidin. Sekarang di Afgan, di Palestina, di Irak, di Suriah mereka. Allahu Akbar ini mata-mata mujahid tidak akan melihat neraka jahanam. Yang kedua mata mujahid dakwah yang berdakwah di jalan Allah. Yang ketiga mujahid hmm, duafa yang menolong fakir miskin yatim piatu matanya nggak bisa melihat orang susah maunya menolong yang keempat ini yang beliau jelaskan mata yang mudah menangis karena Allah wa yahil azqan yabkun wa yaziduhum khusu'a dalam ayat lain kharru sujada wa bukiya orang beriman itu mudah khusyuk dan ia mudah menangis karena Allah karena itu sebaik-baik majelis adalah majelis yang mudah membuat ia menangis karena takut kepada Allah karena cinta pada Allah karena ingat dosa-dosanya majelis membuat ia bertobat kepada Allah insya Allah tanggal 30 Rabiul Akhir 2 Maret kembali di masjid tercinta Azikra ini dan terima kasih amal jariah ikhwah billah semua ikhwah yang ingin beramal silakan hubungi Bang Awaludin 0856 90010 0856 90010 berkahi yang beramal jariah ya Allah berkahi rezekinya berkahi rumah tangganya berkahi hidupnya berkahi kami semua kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jazakumullah ustaz jendrafi ustaz jinil haq maafkan arifin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh